Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah permasalahan yang ke-31 daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah. Ritual-ritual atau perilaku yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Sekarang kita akan masuki pelajaran yang berikutnya yaitu permasalahan yang ke-32. Permasalahan yang ke-32 ini nanti mengenai kufurnya mereka yaitu orang-orang Yahud dan orang-orang ahlu kitab mereka kufur terhadap kebenaran yang bersama orang lain mimman la yahwaunahu dari kalangan orang-orang yang tidak mencocok jawaban nafsu mereka jadi kalau ada kebenaran bersama orang lain mereka tidak mau inginnya kebenaran itu bersama mereka saja seperti itu jadi mereka mengingkari kebenaran. Naam yang ada bersama orang lain. Eh, dari kalangan orang yang tidak mencocoki hawa nafsu mereka. Jadi kalau misalkan sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka pun menerima dan mengatakan itu yang benar. Tapi kalau seandainya ada kebenaran bersama orang lain, kemudian orang lain tersebut tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka tidak dikatakan benar. Kita lihat di sini. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah taala, al-mas'alatu saniyatu wa Al-mas'alatu tsaniyatu wa salatsun. Permasalahan yang ke-32. Kufruhum bil haqqi idza kana ma'a man la yahwaunahu. Kufurnya mereka, penentangannya mereka terhadap kebenaran apabila kebenaran tersebut bersama orang yang tidak mencocoki hawa nafsu mereka atau bersama orang-orang yang tidak mencocoki hawa nafsunya. Seperti itu. Jadi mereka menganggap itu kekeliruan itu adalah kebatilan. Manakala apa? Manakala kebenaran tersebut berada pada orang-orang yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Seperti itu. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalatil yahudu laysat nasara 'ala syai'." Wa qalatil nasara laysat yahudu 'ala syai'. Dua-duanya adalah apa? Dua-duanya adalah aliran yang sesat, agama yang sesat. Nah, barakallahu fikum yang dua-duanya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Nah, dengan api neraka jahannam barakallahu fikum. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab yaitu orang-orang Yahud dan Nasara dan dari kalangan orang musyrikin mereka berada di neraka jahannam kekal di dalamnya dan mereka adalah sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek manusia. Wal a'yadu billah. Nah, apa yang Allah Taala ucapkan di sini? Kita lihat sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman mengenai keadaan mereka. Wa qalatil yahudu laysatun nasara 'ala syai'. Orang-orang Yahud berkata, orang-orang Nasara itu tidak di atas kebenaran. Wa qalatun nasara laysatul yahudu 'ala syai'. Kemudian sebaliknya orang-orang Nasara juga mengatakan orang-orang Yahudi itu tidak berada di atas kebenaran. Nah, seperti itu saling menyalahkan. Nah, karena apa? Karena mereka saling apa? Yang namanya ta'assub fanatik dengan kelompoknya masing-masing. Nah, barakallahu fikum, bukan kebenaran yang mereka cari. Nah, barakallahu fikum. Qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah, "Wa hadhihi al-mas'alatu min akhtar al-masail." Dan permasalahan ini merupakan permasalahan-permasalahan yang paling berbahaya. Wa hiya bil haqqi idza kana ma'a man la yahwaunahu. Yaitu kufurnya mereka terhadap kebenaran. Nah, sikap menolaknya mereka terhadap kebenaran manakala kebenaran bersama orang yang tidak apa? Naam barakallahu fikum yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ai la yuhibbunahu. Ya kan? Apabila kebenaran bersama orang-orang yang tidak mencintainya. Naam fayatrukuna al-haqqa alladhi ma'ah. Nah, maka mereka pun akhirnya meninggalkan kebenaran yang bersama orang tersebut. Ta'assuban li karahatihim li syakhsi. Berarti kan ta'assuban dalam keadaan fanatik benci likarahatihim karena kebencian mereka li syakhs terhadap seorang. Jadi mereka bawa kepada permasalahan pribadi. Nah, ini termasuk apa? Sunnatul Yahud hati-hati atau sunnatul Nasara, sunnatul ahli kitab. Ya, manakala kita ada permasalahan dalam masalah dakwah, manhaj, akidah, nah barakallahu fikum itu lain lagi urusannya. Nah, kita selesaikan bersama-sama, dimusyawarahkan. Tapi kalau permasalahan pribadi dibawa kepada permasalahan manhaj, barakallahu fikum ini sangat jelek sekali. Ya, wa na'am. Misalkan kita mentahdir memperingatkan ahlu bid'ah wa dalal, kelompok-kelompok sesat, kemudian kita yang kita tahdir adalah nah pribadi individu misalkan hidungnya si fulan itu pesek atau misalkan kepalanya jamaah tablik itu besar dan semisalnya atau misalkan kita ajak dengan apa? dengan ciptaan-ciptaan Allah ya taala Allah taala takdirkan padanya ya, berupa kepribadiannya itu kurang tepat barakallahu fikum. Tapi kalau kita mentahdir mereka adalah aliran atau ajarannya mereka ajaran ajarkan itu adalah ajaran sesat Kelompok-kelompok mereka adalah kelompok sesat, pemikiran mereka adalah pemikiran sesat seperti itu. Jangan kita nah barakallahu fikum bawa nah barakallahu fikum permasalahan pribadi individu jangan. Nah barakallahu fikum karena itu tidak layak, tidak pantas barakallahu fikum. Nah, perhatikan sini. Jadi orang-orang nah barakallahu fikum orang-orang Yahud dan Nasara mereka meninggalkan kebenaran al-ladimah ya, bersama orang yang tidak mencintainya. Ta'assuban dikarahatihim lisyakhs. Nah, ta'asuban dalam keadaan fanatik. Eh, disebabkan apa? Bencinya mereka terhadap seorang. Fayatrukuna al-haqqa min ajlih. Maka mereka meninggalkan kebenaran dikarenakan si fulan tadi atau orang tersebut. Nah, orang yang tidak bersamanya, orang yang tidak mencintainya. Waliyadu billah. Nah, wal wajibu 'ala muslim an yakbal al-haqqa mimman ja'a Nah, perhatikan ini. Padahal yang wajib atas seorang muslim hendaknya apa? menerima kebenaran dari siapapun yang membawa dengannya dalam artian dari mana kebenaran itu dibawa didatangkan maka kita wajib menerimanya nah barakallahu fikum nah baik dari anak kecil orang tua eh dan semisalnya terutama barakallahu fikum hafizakumullah nah seperti ini bukan maknanya kita nah mengambil ilmu sembarang orang tidak nah maksudnya kalau yang namanya kebenaran mau tidak mau kita katakan itu benar eh, tidak boleh kita berbuat kezaliman mengatakan yang benar itu dikatakan keliru jangan Nah, barakallahu fikum. Terkadang dari kalangan hizbin, orang-orang hizbin, al-bid'ah wad kebenaran itu ada pada mereka. Nah, paham, paham ya maksudnya? Dakwah mereka itu yang didakwakan serukan itu benar, cuman mereka menerapkannya tidak benar gitu loh. Misalkan mereka mendakwakan masalah apa? Haramnya meminta-minta, haramnya tasawul, mengemis dan misalnya. Itu mereka dakwakan misalkan, tapi praktek amalannya mereka sendiri mengemis. Nah, seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Kita katakan apa? Yang mereka dakwakan benar. Cuman praktek amalannya mereka keliru, seperti itu caranya. Nah, barakallahu fikum dalam artian bagaimana? Dalam artian nah yang namanya kebenaran mau tidak mau kita katakan benar. Tapi yang kekeliruan ya kita katakan keliru, seperti itu. Li'anal haqqa dhalatul mu'min, dikarenakan yang namanya kebenaran itu adalah naungan. Eh? adalah naungan untuk berteduhnya seorang mukmin. Aina muwajadahu akhadah. Dimanapun yang namanya kebenaran itu dia jumpai, dia akan mengambilnya. Ma'asadiqihi au ma'aduwih. Bahkan kebenaran itu bersama temannya atau bersama musuhnya. Nah, bersama temannya atau bersama musuhnya tetap diambil. Karena kebenaran barakallahu fikum na'am. Yang namanya kebenaran ya kita katakan benar. Ya barakallahu fikum. Li'annahu yatlubul haqqo, dikarenakan dia itu mencari kebenaran. Eh, amma idha kana ya'tabirul ashkhas faqad. Adapun apabila enam orang tersebut menganggap ashkhas eh, barakallahu fikum menganggap ashkhas itu per individu atau perorangan faqad saja, fahada dinu ahli jahiliyah. Maka yang seperti ini adalah agama jahiliyah. Dia tidak mau mengambil kebenaran kalau tidak dari si misalkan. Jadi dia ta'assub fanatik dengan seorang guru atau seorang syekh atau seorang ustadz Kalau ustadz atau syekh mengatakan A, A. Kalau sudah B, B. Sudah mengatakan C, C. Nggak bisa D, nggak bisa E. Nah ini keliru barakallahu fikum. Karena yang namanya ustadz, namanya syekh, atau namanya ulama, manusia biasa itu barakallahu fikum tidak maksud dari kesalahan. Tapi upayakan tersandarkan kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah yang paling selamat barakallahu fikum. Itu yang paling selamat. Nah, jadi jangan sampai kita ta'assub dengan eh, para tokoh atau nah, para ustadz atau para syekh misalkan, kemudian syekhnya keliru tetap diikuti, eh, tetap dibela ini keliru besar seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Nah, kata beliau ini, amma idza kana ya'tabiru asykhas faqat, ada dinu jahiliyah kata beliau. Adapun kalau seandainya dia menganggap eh, atau yang dianggap hanyalah per individu atau per orang saja kebenaran itu. Nah, kalau bersama orang lain nggak mau diambil, ngambilnya cuman cuman dari enam orang-orang yang dia cintai saja. Ini termasuk agama jahiliyah. Termasuk agamanya orang-orang jahiliyah. Maksudnya bagaimana? Apakah maksudnya kita tidak memilih-milih di dalam mengambil ilmu? Tidak demikian barakallahu fikum ikhwani wa akhwati fillah. Tidak demikian maknanya. Maknanya kita pun di dalam mengambil kebenaran melihat siapa yang mengajarkan, siapa yang membawa, Apakah yang membawa kebenaran tersebut adalah orang yang kokoh di atas Al-Quran dan As-Sunnah? Ataukah sekedar orang-orang yang iseng-iseng dalam artian membuat apa mencari nah, popularitas nah, agar terkenal dan semisalnya? Ngabar kalafikum. Karena uh, Al-Imam Muhammad Ibn Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Inna hadal ilma dinun fangzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah oleh kalian dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya, tidak boleh sembarangan barakallahu fikum. Naam. Dilihat dari kalangan ahli sunnah maka diambil ilmunya, diambil hadisnya. Dilihat dari kalangan ahli bidah maka ditinggalkan, tidak diambil hadisnya, tidak diambil ilmunya. Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Eh, kata beliau, "Wa misalnya dari contohnya adalah ma dzakarallahu 'anil yahud wan nasara." Yaitu apa yang Allah telah sebutkan tentang orang Yahud dan Nasara. Wahum ahlu kitabin wa ilmin. Padahal mereka itu diberikan kitab dan juga ilmu. Fal Yahudu rafadu al-haqqa alladhi ma'an Nasara. Orang-orang Yahud mereka menolak kebenaran yang bersama orang-orang Nasara. Wan Nasara dan orang-orang Nasara sendiri rafadul haqqa. Mereka menolak kebenaran alladhi ma'al Yahud yang bersama orang-orang Yahud. Kama qala ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala anhum tentang mereka, wa qalatil yahudu laysatin nasara 'ala syai'. Orang-orang Yahud berkata eh, bahwasanya orang-orang Nasara tidak di atas kebenaran sedikit pun. Wa nasara laysatul yahudu ala syai'. Dan orang-orang Nasara berkata, orang-orang Yahudi tidak berada di atas kebenaran sedikit pun. Walladhi hamalahum ala hadha huwal hawa. Yang membawa nah barakallahu fikum perilaku seperti ini, eh, dia menolak kebenaran seperti ini adalah hawa nafsunya. Lama kan Yahudu yubghiduna nasara. nam tatkala orang-orang Yahud itu membenci orang-orang Nasara, jahadu ma ma'ahum min haq. Mereka menolak, menentang Nah, apa-apa yang bersama orang-orang Nasara berupa kebenaran ditentang, ditolak. Nah, barakallahu fikum ya na'am. Walamma kana an-Nasara, na'am, dan tatkala orang-orang Nasara begitu dan Yahud, orang-orang Nasara juga sebaliknya benci terhadap orang Yahud, jahadu ma ma'ahum min al-haq. Mereka pun juga menolak eh, eh, kebenaran yang ada bersama orang-orang na'am barakallahu fikum Yahud jadi orang-orang Nasara ketika benci terhadap orang Yahud, nah kebenaran yang bersama orang Yahud mereka pun juga menolaknya. Nah, wahum yatsluna alkitab dalam keadaan mereka membaca Alkitab. Alladzi ya'muruhum biqabulil haqq, yaitu kitab yang memerintahkan mereka untuk menerima kebenaran. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna misla qawlihim. Demikianlah eh, orang-orang berkata eh, kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna misla qawlihim. Demikianlah orang-orang yang tidak memiliki ilmu mereka berucap berkata seperti ucapan mereka. Falladziina la yasma'uhum kitabun Nah, maka orang-orang yang mereka tidak memiliki kitab, saru ala hadal manhaj, mereka berjalan di atas manhaj seperti ini. Nah, mereka berjalan di atas manhaj yang seperti ini. Kullu ta'ifatin tukafirul ukhra, masing-masing kelompok mengkafirkan kelompok yang lain. Nah, ini keliru jelas. Wa tadhadu ma ma'aha min al-haq dan juga apa? mengingkari eh, terhadap apa? terhadap perkara yang bersamanya berupa kebenaran diingkari. Kalau kita tidak sunnah tidak mengatakan seperti itu. sunnah mengatakan kebenaran tetap dikatakan kebenaran, yang batil tetap dikatakan batil barakallahu fikum. Walaupun yang walaupun manusia semuanya berkumpul di atas kebatilan tetap yang namanya batil itu batil. Ewa. Dan yang namanya benar itu tetap benar walaupun tidak ada satu orang pun yang mengatakannya. Sebagaimana ucapan siapa? Ucapan Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala, nah barakallahu fikum dalam kitab al hikam fi Ushulil Ahkam itu. Nah, beliau mengatakan balil haqqu haqqun wa illam yakul bihi ahadun. Bahkan yang namanya kebenaran itu benar walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Wal batilu batilun dan kebatilan itu pasti batil. Walau istama alaihi jami'u ahli al-ardi. Unam walau istama alaihi jami'u ahli al-ard walaupun seluruh penduduk muka bumi berkumpul di atas kebatilan tersebut. Yang batil itu batil barakallahu fikum. Naam. Seperti itu barakallahu fikum. Jadi tidak ada ta'assub di situ barakallahu fikum. Naam. Ahlu sunnah mengatakan kalau benar dia benar. Tapi ingat, terkadang ahlu bid'ah ad dalal, orang hizmiun, mereka menyampaikan sebuah kebenaran tapi ucapan mereka itu bertolak belakangan dengan apa? perbuatan mereka. Dalam artian bertolak nah barakallahu fikum perbuatan mereka berseberangan dengan ucapannya. Nah, mengatakan tasawul haram, minta-minta haram, tapi prakteknya mereka apa? Nam, minta-minta dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara membuat proposal dan semisalnya. al musta'an. Kita lihat sini, walhasilu kesimpulannya adalah wajib ala muslim yang wajib bagi seorang muslim tajannubu sunnatil yahud dan nasara. Menghindari sunnahnya nah atau ajarannya atau prinsipnya atau jalannya orang Yahud dan nasara. Karena Rasulullah sudah jauh-jauh menasihati bahwasanya nah barakallahu fikum na'am akan ada nanti dari kalangan umatnya yang mengikuti Yahud dan nasara, Shibrin bi shibrin, dira'an bi dira'in. Nah barakallahu fikum seperti itu. Eh, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lataba'tumuh. Naam. Awa. Kemudian qalu al-yahud wan nasara ya Rasulullah qala faman? Naam, kata Rasulullah, sungguh-sungguh kalian akan mengikuti jalannya, prinsipnya. Nah, metodenya orang-orang Naam al-Yahud. Awa. Atau orang, orang sebelum kalian, yaitu Al Yahud wan Nasara. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? shibran-shibrin. Mengikutinya tidak langsung sekaligus, tapi sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga ketika mereka masuk dalam lubang Namdab eh, hewan dab yang hidup di Arab sana. Nah, fikum. Niscaya kalian pun juga akan masuk pada lubang tersebut. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud itu adalah Yahud dan Nasara?" Kata Rasulullah, "Paman siapa lagi kalau bukan mereka?" Dalam artian orang yang Yahud dan Nasara tidak akan ridha dengan agama Islam, tidak akan senang dengan orang-orang muslimin walaupun bergaya mereka seakan-akan senang mereka berupaya bagaimana caranya menghancurkan agama Islam ini nah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala apa walan tarda ankal yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum dan tidak akan ridha kepadamu nah tidak akan senang terima kepadamu orang-orang Yahud dan Nasara hingga engkau mengikuti agama ajaran mereka mengikuti agama atau ajaran mereka waliyadzubillah jadi hati-hati barakallahu fikum hati-hati na'am seperti itu. Kita lihat sini. Wa yal kufru bil haqqi idza kana ma'a man la yuhibbuh. Eh, Walhasil kata beliau kesimpulannya bahwasanya wajib atas seorang muslim tajannubu sunnatil yahud wan nasara, menghindari menjauhkan diri dari enam prinsip atau jalannya orang Yahudi dan Nasara. Wahya yaitu jalan tersebut adalah al-kufru bil haqqi, yaitu mengingkari kebenaran, menolak kebenaran idza kana man la yuhibbu. Apabila kebenaran tersebut bersama orang yang tidak mencintainya fala yahmiluka fala yahmilka bughdhu syakhsi ala an tarfudha ma ma'ahu min al-haq kata beliau Syekh Shalal Fauzan menasihatkan yang nasihat yang bagus ini perhatikan fala yahmilka maka jangan sekali-kali membawa dirimu eh? maka jangan sekali-kali membawa dirimu sebagian untuk membenci seseorang eh? kemudian apa kemudian dengan kebencian tersebut engkau menolak eh, perkara yang bersamanya berupa kebenaran jangan sampai Nah, kamu benci dengan seorang, akhirnya orang itu membawa kebenaran terus ditolak. Oh itu nggak benar, kamu itu keliru. Karena karena permasalahan pribadi, jangan. Permasalahan pribadi selesaikan dengan permasalahan pribadi, jangan dibawa kepada manhaj. Kalau manhajnya benar, akidah benar, ajarannya benar, kata benar. Oh gara-gara permasalahan pribadi kok, nah nggak mau taklim, nggak berangkat taklim. Eh, karena karena tersinggung kemudian nggak berangkat taklim apa ini? Kalau permasalahan pribadi ya didatangkan, dimusyawarahkan, didudukkan permasalahannya apa, selesaikan, selesai urusan. Gara-gara permasalahan pribadi nggak berangkat taklim satu pekan. Apa seperti ini? Jadi orang yang namanya mengikuti jejak generasi salafun saleh itu nggak boleh cengeng. Ya, nggak boleh cengeng, nggak boleh Nah, barakallahu fikum putus asa seperti itu. Terus semangat, berupaya. Ketika dinasihati ustaznya, dinasihati gurunya kok merasa sakit hati, hatinya terketuk itu berarti masih hidup hatinya. Tapi kalau hatinya nggak terketuk sama sekali, ya nggak ada kehidupan di dalam hatinya. Ini berbahaya para kalafikum Naam. Terkadang banyak ya di pondok-pondok pesantren, nah para kalafikum ahlus sunnah jamaah terkadang nah tidak cocok dengan ustadznya karena ustadznya sering nyindir dan misalnya sindiran ustadz kepada para talabatul ilm pada murid-muridnya terkadang sindirannya itu sifatnya apa? Sifatnya umum. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan akhirnya membawa umum kepada khusus wah itu jangan-jangan nyindir anak Jangan-jangan nyindir nyindir anak ini kalau masa setiap taklim disindir terus misalkan. Jangan seperti itu barakallahu fikum kalau memang keliru yang ngomong keliru. Paham ya? Nah, bukan karena permasalahan pribadi. Wah, itu si fulan itu kalau jual harganya mahal. Ah, jadi si fulan itu walaupun berada di atas kebenaran, aku nggak akan ikuti. Nah, ini keliru juga seperti ini barakallahu fikum. Terkadang terjadi seperti ini. Jadi jangan sampai permasalahan pribadi dibawa pada permasalahan manhaj. Akhirnya menolak kebenaran, menolak akidah yang benar, menolak manhaj yang benar itu jangan sampai dibawa ke situ. Paham ya? Nah, taklim belajar, semangat, eh, mendengarkan apa yang disampaikan berupa kebenaran. Nah, kalau ada permasalahan pribadi bagaimana? Didudukkan permasalahannya, dimusyawarahkan, selesai selesaikan urusannya. Jangan dibawa pada permasalahan Nah, manhaj barakallahu fikum karena ada permasalahan pribadi akhirnya dinasihati ngayal, nentang enggak mau. Wah, kamu itu kalau jualan mahal harganya. Nah, apa keterkaitan dengan mahal harganya dengan apa? Dengan kebenaran. Paham ya? Nah, jadi permasalahan pribadi dibawa ke pribadi, permasalahan manhaj diselesaikan dengan sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah seperti itu selesai. Nah, permasalahan pribadi ya jangan dibawa pada perkara manhaj, rusak kalau seperti itu nanti. Akhirnya nggak menerima kebenaran. Ewa. Nah, lagi ustadznya merasa sakit hati, akhirnya satu pekan nggak berangkat taklim. Ya udah rugi, nggak dapat ilmu. Allah musta'an. Jadi upayakan kesimpulannya barakallahu fikum hafizakumullah. Ketika orang mencari ilmu, menimba ilmu butuh yang namanya jiwa, raga dan juga na'am barakallahu fikum jiwa yang sangat kuat dalam artian tidak cengeng, tidak mudah putus asa, tidak mudah sakit hati. Kuatkan hati-hati kita semuanya untuk menerima kebenaran barakallahu fikum karena memang pahit rasanya menerima kebenaran. Terkadang kita belajar di hadapan masyayikh atau belajar di hadapan para ustadz kemudian terketuk hatinya, tersentuh hatinya, eh? terkadang seakan-akan Nah, ustadznya atau syekhnya menyindir kita dan misalnya, itu berarti hati kita masih hidup gitu loh. Dan upayakan ketika hati itu hidup, kita berupaya mengubah diri kita. Kekeliruan yang ada pada diri kita kita ubah gitu loh. Jangan malah sakit hati akhirnya nggak berangkat taklim. Nggak berangkat taklim akhirnya bicara membicarakan di belakangnya, membicarakan ustadznya, ustadznya oh, gini gini gini gini gini. Ini bukan adab seperti ini. Namanya apa? Namanya seperti ini kurang adabnya. Hati-hati barakallahu fikum. Nah. Jadi dalam mencari ilmu, menuntut ilmu perlu kesabaran, butuh jiwa yang sangat kuat, tidak boleh menggunakan nah barakallahu fikum jiwa-jiwa yang kerdil, jiwa-jiwa yang cengeng, mudah putus asa, kemudian nah barakallahu fikum tidak menerima kebenaran dan yang semisalnya. Allah musta'an. dan lihat di sini. Wa mislum hadza ma huwa mawjudul an. Wa mislu hadza ma huwa mawjudun al-an. Dan permisalan yang seperti ini, ya, sebagaimana yang ada sekarang ini. idakan kan ta'ifatun au jama'atun tubghidu ahad ulama apabila ada sekelompok atau sekelompok jamaah yang membenci salah satu di antara para ulama, fa innahum yarfuduna ma ma'ahum al-haq. Akhirnya mereka pun menolak eh, kebenaran yang bersamanya. Ini keliru. Fa yahmiluhum bughdhuhum li hadzal 'alim akhirnya membawa mereka kebencian mereka terhadap orang alim ini ala an yarfudu ia itu akhirnya akhirnya membawa mereka untuk menolak nama Allah minal haq, menolak kebenaran yang ada bersamanya. Wa an wa an yu'attimu alaih. Naam. Dan akhirnya membawa apa? Membawa mereka untuk apa? Naam, membicarakan. Nah, barakallahu fikum atau tidak mau mengambil kebenaran yang ada pada orang tersebut. Wa yuzahhidu fi. dan akhirnya mereka pun juga menjauh, tidak mau mendekat. Nah, merasa Nah, barakallahu fikum zuhud tidak butuh padanya, misalnya Wa yuhadziru min mu'allafatih. Akhirnya mereka juga mentahdir memperingatkan dari karangan-karangannya. Wa min ashritatih, wa min asyritatih dan juga dari kaset-kasetnya. Walau kanat haqqan walaupun padahal Nah, di atas kebenaran. Lima ada kenapa seperti ini? La li syai'in. Eh, bukan karena sesuatu yang lain illa melainkan illa li annahum la yuhibbuna hadzal syakhsa. Eh, melainkan yang yang membawa mereka menolak kebenaran adalah apa? karena mereka tidak mencintai orang ini. Ini jangan sampai barakallahu fikum. Kita telusuri bagaimana Syekh Al-Albani, Syekh Mubil Hadil Wadi, Syekh Muhammad bin Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala eh, ajma'in. Bagaimana mereka ketika mereka berselisih pendapat, berbeda pendapat mereka apa? Mereka tidak saling menghajar nah, misalnya mereka saling apa? Pengertian kalau itu sumbernya istihad. Barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Jadi itu yang sebagai apa? Tauladan dalam artian kita sebagai gambaran dan juga pelajaran bagi kita. Nah, barakallahu fikum permasalahan fikih misalkan ada perselisihan perselisihan dalam masalah fikih kemudian tidak perlu diperdebatkan misalkan misalkan apa misalkan orang yang bangkit dari ruko. Nah, bangkit dari ruko ada yang nah bersedekah kemudian ada yang menjulurkan tangannya. Itu perkara yang bebas dalam artian boleh boleh menjulurkan tangannya, boleh juga bersedekah itu tidak usah diperdebatkan akhirnya menghajar enggak ngajak bicara dan semisalnya Allah musta'an atau yang satunya ketika doa istiftah membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya dan misalnya. Kemudian yang satu membaca Allah Akbar kabira walhamdulillah katsira. Nah, akhirnya perdebatkan, oh ini enggak benar, ya benar itu Allah Akbar ini. Enggak, yang benar Allah Akbar kabira. Nah, seperti itu akhirnya perdebatan itu berlangsung akhirnya mendiamkan dan juga menghajar satu sama lainnya ini keliru. Paham ya? Permasalahan fikih yang tidak perlu diperdebatkan dalam artian al-amru wasi' perkaranya bebas, eh, dua-duanya memiliki dalil yang kuat dan benar, maka tidak perlu diperdebatkan bebas milih yang mana. Jadi jangan sampai membawa hal tersebut kepada apa? permusuhan akhirnya tidak mau menerima kebenaran karena disebabkan permasalahan fikihiah yang tidak perlu diperdebatkan tadi barakallahu fikum.